Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu rabi'atu wal isrun. ta makalah kang kaping 24 ya. Iku an Muhammad bin Ahmad sanggeng Muhammad bin Ahmad rahimahullah taala fi qouli taala wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Sifatnya Nabi Yahya niku wa sayyidan dan khalid dadi sayyid. Sayyid iku tuan, tuan niku sing ngalahno sing ora duduk. sifatnya Nabi Yahya niku wasayidan lan dadi sayyid. Sayyid itu maknanya tuan, tuan itu maknanya ku atasan. Atasan maknanya boten apa? Tunduk. Eling-eling wasayidan maknanya tuan, boten tunduk. Wa dan hasur. Hasur itu ora dari grujet ambek wong wedok. Layar gue putih seorang seneng sopo Nabi Yahya bin Nisa ing dalam wong Lali adzin ora krono apes, ora krono impoten, ora krono apes ban liman berarti balik krono ngalang ngalang syahwate. Beliau bisa mengekang sahabatnya fakta hal Logo. Wa nabiyan dan nabi Yahya ya nabi minas solihin sangking kategori wong sing soleh-soleh. Kala Dawu Sopo Syekh Muhammad, eh Syekh Muhammad bin Ahmad. Jadi latihan latihan ngalim tafsir songko lapat mufrodat terus ada beberapa ahli tafsir yang saking ulama riyin itu nafsiri Quran lewat nopo mufrodat nopo mufrodat itu kalimat per kalimat jadi buatan buatan ngenteni persusunan kata tapi per nopo kata Dawe saya Muhammad bin Ahmad Dakaro nyebut sop Allah Ta'ala sop Allah Ta'ala nyebut Sayyidana Yahya ing Sayyid kita, tuan kita, supaya Yahya disebut dan ing kata sayyid atau berstatus sayyid. Padahal bahwa Khalil Yahya iku abduhu hakikate mau kawulane Allah. Kok iso Allah iku sing pangeran kok nyebut Yahya apa? Sayyid. Padahal hakikate Yahya namung abdu kawulane. Lah niku mergo ngeten. Li annahu krana satemene Nabi Yahya iku kana iku menang ana sapa Yahya ghaliban ku menang. Cara kiai kuno maknane mungal, maknane menang ala arbaati asya'i ngatasé papat pira-pira perkara. Siji alal hawa, menang ala hawa nafsu. Nah, kowe kan gak tuan ning hawa nafsu tapi buruwe hawa nafsu. Nanti gue BPKB ngalor ngidul mergo diburuhno nopo? Hawa nafsu. Ada men wilok WA terus ya diburuhno hawa nafsu. Kira berita artis yang tadi bogeng Iku berarti gue repamu repamu diburuhno apa? Jadi gue gak sayid belas, no? Jadi darani sayid itu tuan, tuan itu gak terkalah kan. Jadi hawa nafsu kalah, setan kalah, lesanem kalah, sifat apa saja yang buruk kalah. Itu berarti gue jadi tuan di diri kamu sendiri. Lalu Nabi nanti dawuh, ya Rasulullah, ketika Nabi kan dawuh tidak ada seseorang kecuali dikalahkan atau digoda oleh setan. Walau antara ya Rasulullah juga engkau tidak selamat dari setan. Jawab Nabi lucu. Yo ya, aku ya digoda setan, tapi tak tak lono. Jadi saya Islam dengar aku, Jadi saya Islam wis nyerah, nyerah, nabo, Nyerah. Nanti setan itu loh barang ngukuru, setan lemu yakin, bagus ya. <laughs> Dituruti terus, jadi nabo, lemu, nak lemu tambah kuat, tambah kalah. jenem jeneng dua tapi terus no dua. <laughs> Saya ini kalau cerita nyirana, nyirana kudu syukur ngaji kulon, jadi di antara teori tafsir itu maknani mufrodat. Nah, maknani mufrodat. Mufrodat itu kata per kata. Jadi orang Allah itu pangeran, kodaran Yahya ini itu Sayyid. Padahal Sayyid maknanya atas atasan. Terus ngatasi sopo, orang gak mungkin ngatasi pangeran. Jadi Allah nyebut Yahya Sayyid, mergo ngatasi hawa nafsu, Bisa ngatasi selerane setan, nafsu ini setan. Ya, Kue rangarah dipanggil Allah Sayyid. Kue paling panggilannya ya abdad dirham. <laughs> Waya Abdul mar'ah. Oh. Lain Nabi nanti duka teng sahabat isa Abdul Dinar wa isa Abdul Dir Dirham. Celaka banget wong kok kawulane du. Pemane kawulane nglamun, tambah elek meneh. Wong kawulane dhuwit sing riil wae elek meneh kawulane khayal, tambah napa? Elek. orang wong suka medit. Muga aku sing suka gerwong tak koi. Muga aku sing presiden Indonesia tuntas. Tuntas apa? <laughs> Iku malah kawulane khayal apa? Orang ono dunia problem tak itu sombong. Dunia tiga aku digawe kum ayyukum ahsanu. tahu itu gori Nabi Muhammad apa uang itu dunia di masalah, cuma itu gori wong-wong itu? dia ya ketemu ana masalah aneh-aneh wes. Pemenang penggemar, e, kalau presiden pilihan saya pasti Indonesia gak masalah, ora tahu ngaji yakin, ora tau ngaji. Lalu <laughs> itu gori kekasih e pangeran wes akeh. Masalah, mau terima gori balamu ibu. <laughs> Masalah gus pakai tewok. Dunyo. Usah kira sampai mimpin Indonesia, Indonesia, pun Mustafa tok. Gitu. <laughs> Jajal. Oh, sumpah. <laughs> Misalnya jaluk suwargo yang lama. jauh sing paling curah pura kancing Nabi. Mana mungkin pengiran ikhlas Nabi ini disaingi Mustafa. Curah ikhlas <laughs> oh. Ora ikhlas. Ya swarga ndek ndek ra Imam Musola di swarga ndek. Kok neraka ora gelem padahal pantas. Yo ya padahal tapi ya tetap, tetep. Lainnya ngaji, ya wong bener. Kalau nu termasuk kagum deh kitab. Saya bisa alim tafsir seperti ini, ya baru kayak kitab yang di luar tafsir juga. Saya ulang lagi, baru hanya kitab yang di luar tafsir juga. Tafsir itu kalau ngarang tafsir itu terlalu profesional. Sehingga kadang lupa hal-hal yang mestinya terkait lafaz. Itu anak sampai ngaji ke kitabnya teknik. iki. Jadi memang ya manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya sering tahu makna tafsir justru dari kitab tasawuf, dari kitab Luhut. Karena tadi, ini kan nggak kitab tafsir apa? Nggak kitab apa? Tafsir. Tapi beliau tahu kenapa Yahya dikatakan Sayyid. Ini kan paradok. Karena yang mengatakan Allah, sementara Allah hakikatnya adalah Sayyidu Yahya. Yahya hanya dua. Oh dikatakan saya itu tuan. Tuan maknanya mengelola mengelola hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu. Kalau kamu kan dikelola nafsu. Berarti kayak itu tuan tak budak. Budak setan, budak nafsu, budak khayal. Wong turu mek ngaji menang turu, ya budake turu. Anake ceblok iki WA, nanya budake WA. Terus saya WA kada terus. Wes antum sayyidun utawa iku antuk apa? Sadat utawa budak? Budak ya Pak apa Tapi budak apa ora apa-apa ya budake napa? Jadi li annahu Nabi Yahya kok darani Sayyid mergo kana ghaliban ala arbati asya. Dia bisa mengalahkan empat hal alal hawa ngalano anu hawa nafsu wa ala iblis iso ngalano napa iblis wa ala lisan iso ngalano lisan lisan itu kalah nawang jadi rawol kayaknya ngekei harapan lebih di presiden ini kini rawol kan. yes, tetap lumayan nanti presiden ini wong ape lumayan nah setuntas masalah ya akhirat itu dunia ya iso selesai mau dipimpin nabi ono munafik ono wong kafir ya mereka dunia itu sih apa nopo apa masalah. Is iya, biasa wae ana masalah. Selesai no na iso na ora is ben. Kok repot apa? Kok repot. Bar ora urusan. Kalau ini pantas-pantas saya mulang, terus dadak oke pinter ya angan <laughs> biasa ya, wae. Lumayan sangko raro dadi roh. Sangko rondo tapi ora usah ambisi nemen Mari kecewa mari lho alal hawa ing atase ngalano hawa nafsu wala ala iblis lan ngalano iblis wala ala lisani lan ngalano lisan wala ala ghadabi lan ngalano ing atase sifat ghadab. Ya jadi melani Nabi nate dawuh ta isa abdu dirham ta isa abdu dinar. Jadi pernah Nabi ngandani seorang sahabat eh, yang sering pertimbangannya itu uang di sana ini Nabi ta isa abdu dirham ta isa abdu dinar. Malah nak kitab-kitab Imam Ghazali luwih parah meneh. Dan saya percaya riwayat Nabi nanti ngendikan abogodu ilahin ubida fil ardi niku hawa nafsi. Elek elek pangeran sing disembah manusia ning donya you know Hawa. Kok ndak gimana juga. Kita nak nuruti hawa nafsu kebaikan rival kita sampai ndak tahu. Kebaikan rival kita itu sampai kita ndak Ketika Allah yang pangeran saja, fama amal mitkola dzarratin khairu yaro. Tapi kita baru kompetisi pilpres, pilek saja kebaikan lawan sudah tidak tahu. Itu mesti nafsu. Tak jamin tuh nafsu. Orang kok mungkin itu tak jamin 100% itu. Nafsu. Pengaku ya rapi Mustafa. Orang orang gampang loh, cigo ngaji gue ngarep, ngerungok nom, mesti sini ya mulan. Tapi dia ini so ngalah non nafsune ambisi terus gelem julang, paham ya? ya kadang merasa takbur kok mulan Mustafa, jangan-jangan saya suul adab. Lah gue siap dijajal, dekne ini aku ya siap. Tapi saya kira ikhlas kan lebih akeh. oh, ono demo nasional yakin. Jadi enggak gampang. Makanya zaman Nabi Sugeng itu kalau di Habat itu sampai nyon eh, pernah ada satu dialek eh, sahabat yang nyon sewu orang rendahan, cara dohir orang rendahan digejlok mbek sahabat yang papan atas Ketika digojlok terus Nabi Duko sampai ngendikan innaka umruun fika jahiliyatun. Kamu kalau masih sering menyepelekan sahabat ini karena miskin kamu itu ada jahiliyah. Itu sahabat yang tadi menyepelekan saya fawawah la arfa'an narokobati hatta tato ahad. Demi Tuhan saya tidak akan mengangkat kepala saya sehingga kamu menginjaknya. Itu di depan Nabi. Dan dia terlentang terus sampai orang yang dihina itu mau menginjak saking hadman apa pada hawa apa nafsu. Jadi keangkuannya untuk dihilangkan sampai dia siap diinjak apa kepalanya. Dan sumpah, fawwah la arfa'an narokobati hatta tatwa. Saya ada angka akan ngangkat aku. diinjak sama sahabat yang dinya tadi baru dia. Jadi dulu orang hadmin nafsu itu sampai seperti itu. Dan itu disebut Tuhan. Karena hakikatnya sama, kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut. Nurut itu karena kalah. Saya ulang lagi ya, kita tunduk sama Allah nurut. Nurut itu karena kalah. Sekarang gue tunduk bena nafsu berarti karena kalah. Berarti gue yang menuhankan hawa nafsu. Makanya bisa saja orang-orang seperti ini nyon saya digiring dengan pangeran itu dalam keadaan sirik. Padahal nak sirik itu so sehingga bisa di maafkan. Itu cara ilmu ilmu tasawuf. Dan ini sah secara ilmu. Berkona ayat aroai tamanit takhudah ilahahu Apakah Muhammad kamu bisa berpendapat ngadepi wong sing dadekno hawa ini sebagai pangeran? Wis ra iso. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran ora iso mimpin wong sing dadekno hawa nafsu sebagai pangeran. Muangel. Kakean argumentasi.